pada saat ini kita berada di dalam kitab An-Nasaih Diniyah. Syekh Habib Abdullah bin Ali Haddad rahimahullah taala. Kita masih berada di dalam penjelasan-penjelasan yang ada sangkut pautnya dengan sadaqatut tatawwu serta menghadapi orang-orang fakir miskin. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ومن المذموم المحذور تعيير الفقراء بفقرهم واستحقارهم لأجله dan dari perbuatan yang tercelah serta terlarang menjelekkan dan mencaci maki serta menghina kaum fakir miskin. Jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menghina, menjelekkan atau mencaci maki orang-orang yang ditakdir oleh Allah mendapatkan kehidupan yang melarat. Karena kesemuanya itu <clears throat> sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala serta sifat fakir bukan merupakan sifat yang tercela. Hanya orang itu kalau kebetulan tercipta dengan sifat melarat atau sifat fakir, hendaknya dia berusaha bagaimana mencari jalan keluarnya agar dia selamat dari sifat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang fakir itu sendiri tentu dia tidak salah. Dan sifat fakir itu bukan sifat yang tercela. Maka kita tidak boleh mencaci maki kita juga menghina orang-orang fakir miskin. Malah sifat <clears throat> fakir apa miskin itu merupakan syiarul anbiya wa hiryatul asliya nabi-nabi rata-rata dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang bersifat kurang di dalam Ya. <clears throat> nabi atau rasul yang diberi kekayaan oleh Allah SWT hingga dijadikan raja yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu ya Nabi, ya Rasul dan ya raja. Tapi umumnya rata-rata nabi-nabi dan rasul ditetapkan oleh Allah Swt dalam kehidupan yang kurang. Memang mereka tidak suka dunia. Mereka zuhud di dalam soal dunia. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ditawari oleh Allah Subhanahu Wa Taala gunung menjadi emas tidak mau biarlah dalam kehidupan miskin. Maka seringkali tidak mempunyai bahan makan, tidak mempunyai apa yang harus dimakan. Ada kalanya sampai tiga hari tidak makan. Jadi dalam keadaan yang demikian, nah, maka sifat fakir, fakir bukan sifat tercela, maka kita tidak boleh menghina orang yang sedang ditakdir oleh Allah fakir. Begitu juga beberapa ulama, beberapa aulia ditakdir oleh Allah sedemikian rupa. <clears throat> Termasuk Al-Imam Syafi'i <clears throat> rahimahullah taala masih kecil dalam masa belajar ilmu, mengaji ilmu sampai membeli kertas untuk menulis pelajaran tidak ada. Terpaksa menulis pelajaran ilmu yang dia terima pada tulang-tulang. Jadi tulang-tulang hewan bekas dimakan orang dan sebagainya itu tidak untuk dia tulis sampai bertumpuk di rumahnya. Karena akan membeli kertas tidak ada uang, tidak mempunyai. Itu keadaan yang satu Ketika ada seorang namanya ashirazi ulama besar, dia punya pakaian hanya satu. Kalau pakainya diangkat, diataskan, bawah kakinya tampak. Kalau bahkan jasanya tampak tidak dia pakai padahal dia ulama sufi termasuk awliya Allah nah begitu keadaan jadi sifat fakat adalah termasuk syiar anbiya dan hariyatul asya lalu dalam hal ini orang kadang-kadang bertanya mengapa Nabi Muhammad SAW di dalam doanya bertawur atau berlindung pada Allah SWT dari sebab Allah minna bika min fakat. Dalam hadis yang lain minta kecukupan Allah minna asakal rina. Ah, yang fakir itu ada fakir yang sangat tidak baik hingga menjuruskan orang itu kepada mautillah kufur karena besar dan kadal fakir an yakuna kufran hampirlah ke kefakiran itu menjerumus kepada kekufuran menjadi kepada orang. Jika fakar selalu ingat pada Allah, fakar yang biasa, nah ini adalah fakar baik. Yang disebut biasanya dengan sebab miskin. Maka Nabi Muhammad Nabi berdoa, Allah maj'al miskinan wahsyurni fi zuqatil masakin. Ini menghina, mengecek, mengecek orang fakir tidak ada larangan dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Malah secara keadaan orang, ada kalanya orang yang menghina orang fakir, kemungkinan orang fakir menjadi kaya yang menghina dibalik oleh Allah menjadi miskin. Nah, inilah keadaan-keadaan miskin. Jadi sifatnya para aulia halia itu sifat kebagusan. Jadi halia itu sifat kebagusan. Jadi sifat kebagusan, keindahan. والتكبر عليهم والاستهانة بهم والاستخفاف بحقهم وتقديم الأغنياء إلى أهل الدنيا عليهم فكل ذلك kesemuanya itu جرائم المحظورة fahdar min. Bersombong terhadap orang fakir, hina orang fakir, meremehkan orang fakir, dan mengutamakan orang yang kaya terhadap orang fakir karena dunia itu adalah dosa-dosa yang dilarang oleh syariat agama Allah. Jadi kita memuliakan orang itu bukan karena kayanya. Kita memuliakan orang karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh Allah sudah berfirman. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang termulia dari kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang sangat takwa. Jadi kalau orang itu sangat takwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu dimuliakan oleh Allah. Itulah harus kita muliakan. Dan itulah betul-betul orang yang mulia. Bukan orang mulia karena kayanya, karena keduniaannya. Maka kita pun memuliakan orang jangan karena kekayaannya, jangan karena keduniaannya. Malah Nabi Muhammad SAW Man akrama ghaniyan li ghinahu Zahaba sulfatini. Barang siapa memuliakan orang kaya karena kekayaannya hilanglah dua per tiga keagamaannya. Jadi kalau orang memuliakan orang karena kayanya, orang yang memuliakan itu merosot sudah keimanannya, merosot jiwa keagamaannya, malah sampai dua per tiga kita memuliakan orang kaya bukan karena kayanya, tetapi kita memuliakan orang kaya itu kalau dia murah, woman, suka eh, dan dermawan, membantu fakir miskin, bantu bangunan-bangunan Islam dan sebagainya. Itu kita muliakan, kita hormati karena amal perbuatannya, karena kemurahannya, karena dia suka memperjuangkan agama Allah dengan harta bendanya, bukan karena kekayaannya itu. Di sini maka laki-laki dan perempuan dari kaum muslimin harus betul-betul mengetahui hal demikian ini. Jadi mengutamakan orang kaya karena kayanya terhadap orang fakir itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu walaupun dalam keadaan fakir jangan menunjukkan sifat hina. Ini juga begitu. Seorang yang ditakdir oleh Allah fakir itu jangan menunjukkan dirinya sifat hina. Ya sifat biasa saja. Anggap orang fakir tidak mempunyai uang sama sekali, tidak punya apa-apa, pakaian biasa. Jalan diembong di jalan istirahat, jalan biasa saja. Yang gagah itu jangan menunjukkan orang begitulah Sebab kita harus menunjukkan sifat baik. Kata bin Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam syairnya. Wala turiyannan nasa illa tajammulan. Naga bika dahrun au jafaka khalilu. Ada seorang syair yang mengatakan. Jangan aku tampakkan pada manusia kecuali yang baik. Parasnya, sifat badannya, keadaannya, tunjukkan yang baik, yang jaga, jadi jangan kita menunjukkan kepada orang itu fakir. Tidak boleh kita menunjukkan orang, eh, atau menunjukkan diri kepada orang, kita ini sangat fakir, melarat. kita Kita tunjukkan susah kita, melarat kita, butuh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Nabi Yakub alaihissalam waktu mendita susah, sedih. Karena anaknya, putranya Yusuf alaihissalam tidak ada. Nabi Yakub tidak menyerahkan susahnya kepada manusia tidak melapor melaporkan susahnya pada manusia tapi apa kata Nabi Yakub ini asku bakti wa ini ila Allah saya melaporkan mengeluhkan sedih dan susahku kepada Allah Subhanahu wa taala nah, jadi siapa punya yang ditakdirkan oleh Allah jadi orang pakai miskin telah biasa jangan tunjukkan begitulah kepada manusia tentu nanti dibina manusia karena ini sifatnya manusia jadi tapakan yang baik memakai pakaian walaupun pakaian lama tidak baru tapi yang bersih kan begitu kalau sudah pakaian lama nggak dicuci hampir 10 bulan ya baunya begitu keadaannya begitu wah ini tidak boleh walaupun pakaiannya dua tiga tapi yang bersih itu yang bersih ya kan ya bisa setrika, ya apa ya akan begitu toh pasti yang baik bukan sudah melarang penunjukan melarang tambah bikin orang mau jadi jangan butuh pada orang butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang berkawal biasa nah jadi bagaimana ikhtiarnya bagaimana usahanya dan sebagainya nah, Memang kalau dihina orang sebetulnya ya tanpa keadaannya begitu kurang baik dan sebagainya. Nah bagaimana? Ini adalah salah sendiri nanti. Seperti saya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ada pengemis yang jembel. Sudah. Nanti di muka gitu. Makan sudah dibuka di lantai di halaman tadi. Berapa hari datang pengemis gagah pakaiannya. Wah ini didudukkan. Dimaksudkan didudukkan tempat yang baik, diberi makan. Ditegur orang. Eh Aisyah kenapa? Sama-sama miskin. Kemarin itu orang sama-sama beri di halaman sana. Yang ini sama beri di rumah itu. Iya. Karena ini menunjukkan kegagalan dirinya itu tidak menghormati dirinya. Jadi itu orang tidak menghormati dirinya. Marah juga menjatuhkan diri dirinya. Ini kan tidak, walaupun dia miskin, tapi memang muliakan dirinya. Nah orang itu kata saya anjilun nasa manazilahu duduklah orang pada kedul kedudukannya. Nah orang harus menunjukkan walaupun akhir jangan menunjukkan kedudukannya orang yang jatuh. Nah, Jadi yang gagasannya Jelas contohnya orang jual di pasar nggak laku, pulangnya dia gagal. dia <laughs> gagal mulai <laughs> nanti Jangan lupus begitu tapi tahu kawan kawannya tahu terus oh, alamat alamat tidak laku nanti dah kita ada uang dah ada uang oh, jalan gagal nah ini wala turian dan nasa illa tajambulan jangan kalau menunjukkan apa-apa pada manusia hari yang baik dalam keadaan ini. tapi kebutuhan kita, hajat kita, kemelaratan kita langsung kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam dua pihak inilah dibina oleh Islam. Yang kaya jangan menghina yang miskin. Yang miskin jangan menjatuhkan dirinya. Jangan menjatuhkan derajatnya. Nah, di sini jangan menunjukkan dia butuh pada manusia. Kita semuanya butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Toh Allah sudah menegur kita semuanya. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kamu adalah fakir kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah. Wa'azim nas ala qad ta'zimim lillah wa rasulih. Lantas kita diperintahkan mengagungkan orang, memuliakan orang menurut ukuran pengagungan orang-orang itu sendiri kepada Allah dan Rasulnya. ala qadri ta'zimih lillahi wa rasul. Orang yang memuliakan Allah, orang yang memuliakan Rasul itulah yang kita muliakan. Kalau orang memuliakan Allah dan Rasul, anggap tingkatnya 75. Lalu kita ketemu orang yang memuliakan Allah dan Rasul tingkatnya 50. Tentu orang yang memuliakan Allah tingkat 75 ini kita kita muliakan daripada yang 50. Apalagi orang yang tidak memuliakan Allah dan Rasul tidak usah kita muliakan. <clears throat> Nah, maka orang Islam tidak boleh memuliakan orang kafir. Tidak boleh memuliakan orang musyrik. Tidak boleh memuliakan orang munafik. Tidak boleh memuliakan orang ahli munkar dan maksiat. Orang-orang yang sudah tidak memuliakan Allah dan Rasul, bagaimana kita muliakan? Di sini masalah. Sudah kita contohkan. Seorang yang tidak sholat datang. Walaupun dia kaya, tidak boleh kita mur, karena orang tidak tidak sholat. Dia manusia kita lakukan sebagai manusia biasa. Tidak kita muliakan karena orang ini tidak memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala melanggar perintah Allah, tidak sujud rukuk kepada Allah, tidak melakukan salat pada Allah, maka dia buka dan maksiat. Melanggar syariat Allah maka tidak boleh kita muliakan. Apalagi orang kafir, tidak boleh kita muliakan. Kita muamalah hubungan biasa, tidak kita kewajibkan atau kita muliakan. Di sini. Malah ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang kafir, oh, jalan di kampung, sempitkanlah jalannya. Disaklah dia sampai terpepet, terjepit dan salah. Karena ini dulu. Nah, saya begitu. Kita ini hanya amar ma'ruf kan mengajak mengajar dia mau bisa mengajar apa lain. Betul kita tidak boleh mengganggu, membunuh dan sebagainya. Tetapi toh tidak boleh memuliakan. Ini salah besar kalau orang Islam memuliakan orang kafir. Kadang-kadang memuliakan orang kafir lebih daripada orang Islam sendiri. Nah, bagaimana? Kita hanya menarik mereka. Nah, ini kalau bab menarik untuk dia masuk Islam, nah, ini babnya ada bila bil hikmah wal mawdu hasana bila hiya ahsan dan seterusnya ada caranya. Tapi nama membolehkan ini tidak nah, Sekarang ada orang datang ahli yang mau mengajar Quran kampung, ada pun ngaji di kampung apa biasa anak-anak ada tujuan datang, kita mulia kemana? Kira-kira. Ya. Ada guru ngaji kampungan istilahnya. Iya. Kita itu datang. Ada wah ini sangres Ridwan menyanyi yang sing naik di podium bahkan main di bar ya wah datang kira-kira begitu yang kita muliakan bagaimana. Nah, kita lihat mana yang mengagungkan Allah. Jelas orang yang mengajar Quran. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allam al-Qur'an wa 'allama. Ini sebaiknya kamu orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Ini mengajar kalamullah, Kalau kita muliakan. Wah, ini orangnya mungkar dan maksiat. Sering main di dia sebagai sanus dan sering main di bar. Jadi ini ada orang yang demikian ini perbuatannya ini adalah. Nah, jadi perbuatannya ini perbuatan yang tidak baik. Nah, ini tidak boleh kita mulai. kalau kita sudah mendekat mendekat, nah kita nasihati supaya tobat. Ini kita tarik namanya nah, dekat, dekat, dekat mau tobat. Nah ini keterima berarti sudah selesai dari perbuatan itu. Tapi kalau orang itu tobat, at ibu minal dzambi dikamalan dan dzamba Nah, sama. Kita kedatangan pen, oh, terkenal pencopet atau pencuri terkenal sudah datang. Kita muliakan tidak? Bisa kita muliakan. Bagaimana kita muliakan? Nah, di sini jadi kita memuliakan orang itu menurut ukuran kepengagungan orang itu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi siapa yang dimuliakan oleh Allah kita muliakan. Jangan kita memudahkan orang yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan kita memintakan maghfirah orang yang ada jaminan akan dimaghfirahi oleh Allah. Tapi orang yang ditutup tidak akan dimaghfirah oleh Allah, boleh kita maghfirah istighfarkan. Tidak boleh. Allah sudah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka Allah tidak akan memberikan maghfirah orang-orang yang musyrik, mati kafir. Allah menutup, kita minta ke maghfirah, tambah tambah dosa kita. Di sini masalah. Dalam hadis ada La taqulu lil munafiq sayyid Tuan Ada munafik kita katakan tuan tidak perlu nah, ini, Jadi ini suara uh, ah, pengakuan pada hadis ini Jangan memuliakan Jangan menggelarkan gelar mulia Kepada orang munafik alias musyrik dan kafir nah, ini tapi kalau kalimat tua ini hanya untuk biasa, ya katakan itu sekarang kata-kata pak, mas dan sebagainya, dia bukan bukan bukan kata kemuliaan, tidak apa-apa untuk biasa. Tapi kalau kata-kata untuk memuliakan, untuk memuliakan kata-kata umpamanya engkau, anda, sampean dengan panjenengan. Karena itu panjenengan ini memul, akan kita memuliakan kita. Sanjung. Orang kafir nggak boleh kita kita apa? Kita muliakan. Sama dengan bahasa Arab. Kalau kita ketemu ulama, menyebut nama ulama Al-Karom. Kepada pencuri Al-Karom. <laughs> Boleh kan? Dia double kira <laughs> Dia sama. Datang kita nyambut ada orang bandar kita Al-Karom. <laughs> Boleh gak? Tidak boleh. Ini kata-kata mengul. Kan kalimat Tuhan ini bagaimana? Wah ini umur biasa, mamanya apa-apa. Tapi kalau ini kata-kata sebagaimana dalam hadis, ini kata-kata pemuliaan, ini tidak dilarang oleh Nabi.